Dan kita telah sampai hadis yang pertama, hadis Jibril. Naam. Hadis Jibril adalah hadis yang panjang. Sebagaimana telah antum dengar. Ketika beliau Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya akhbirni anil Islam kabarkan kepadaku apa itu Islam faqala maka Nabi pun menjawab al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Islam adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Naam dan telah kita sebutkan dua makna kalimat syahadat. Maka sekarang kita masuk ar-ruknus sani. Rukun yang kedua. Apa itu? Iqamus salat menegakkan solat. as sholat sumiat solatan. Kenapa dinamakan solat? Kenapa disebut dengan solat? Nah, dinamakan solat. Naam li'annaha silatun bainal abdi wa bainallah Sholat dinamakan sholat karena sholat merupakan silah. Silah artinya penghubung. Perkara yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Azza wa Jal. Itu dikatakan sholat. Sehingga kalau orang sedang sholat sedang berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Fa innal insana idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbah. Maka sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang yunaji. Yunaji itu ber, bermunajat, berbicara dengan Robnya. Antum kalau sedang sholat Allahu Akbar baca doa itu sedang berbicara dengan Robnya. Wayuhawiroh berdialog, bermuhawaroh dengan Robnya. Nah. Mana dalil yang menunjukkan hada? yakhudu ma'ahu yaruddu kama sabata dzalika bil hadisi sahih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu qal Allah berfirman hadis kursi Qasam tu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara diriku dengan hambaku nisfain dua bagian. Maksudnya dua bagian. Kalau orang itu sedang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hammadani abdi. Hambaku sedang memuji diriku Allah. Kalau hamba sedang sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hammadani. Dia sedang memuji diriku Allah. Wa idza qala kalau membaca Ar-Rahmanir Rahim asna menyanjung diriku hambaku. Wa idza qala Maliki yaumiddin Majjadani abdi Hambaku sedang meluhurkan diriku Nah pak ini bagian pertama. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ini bagian yang pertama. Dan itu semuanya bentuknya untuk Allah. Memuji, menyanjung. Pada kalimat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mulai. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Hada baini wa bina abdi nisfain. Ini antara aku dan hambaku dua bagian. Nah, jadi dibagi menjadi dua. Ihdina siratal mustaqim Kalau hambaku sedang membaca Ihdina siratal mustaqim Allah mengatakan Hada di abdi wa li abdi masal Ini untuk hamba Apa yang diminta hamba aku beri Karena kalau kita sedang baca Ihdina siratal mustaqim Sedang minta Sesuatu tunjukkanlah kami Jalan yang lurus. Adapun ini untuk hambaku. Dan untuk hamba apa yang diminta? Barakallahu fiik. Pada bagian yang pertama kita memuji, menyanjung, meluhurkan Allah. Bagian yang kedua kita minta. Menyampaikan kepada Allah, ya karena wa ya karena nasta'in. Maka fata amal, coba Anda renungkan. Ya. Ketika antum sholat, akhada wa i'ta'a mengambil, memberi wa muhawarah, berdialog wa munajat, bermunajat bainal insan wa baina rabbi, antara hamba dan Robnya. Wa ma'adzalik, namun dalam kondisi kita sedang bermunajat, bicara dengan Allah. Naam, kasir minna. Banyak di antara kita fi munajat fi munajat dalam bermunajat mu'ridun biqalbi hatinya itu melengo apa ke arah yang lain kita baca alhamdulillahi rabbil alamin tapi pikirannya ke sana nah Tajid ya tajawal. Yaminan wa shimalan. Kamu dapatkan dia itu bergeser hatinya ke kanan ke kiri. Ma'annahu yunaji man ya'lamu ma fis sudur. Dalam kondisi dia sedang berbicara dengan zat yang mengetahui isi yang di hati. Yang di hati apa? Yang di dada, hati kita. Itulah Allah Azza wa Jal. Kenapa kita sedang baca Al-Fatihah, hatinya ke pasar? Nah, kenapa? Asbabnya ialah kata Syekh min jahlina. Karena kejahilan kita kata. Imamnya baca ayat yang bagus, maknanya, tafsirnya. Kadang kita tidak mengerti dan tidak bisa mengikuti, malah hatinya pergi ke nah Nauzubillah. Ini semua karena kejahilan kita wa ghaflatina dan kelalaian kita. Nah, maka renungkanlah setiap kalimat yang kita baca. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tabata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Sekian banyak doa yang kita baca sedang bermunajat dengan Allah. Seharusnya kalau orang, kalau orang sedang bicara itu mengikuti apa yang dia ucapkan. Ya tak? Tapi kadang hati kita sedang ngomong, hatinya malah pergi ke kanan dan ke kiri. Dalam kondisi kita tahu Allah isi hati kita, itulah godaan yang muncul dari bisikan syaitan. Makanya syaitan, naam, para kalafik Ini kita kita Kitab di sini nih. <laughs> ah ya itu. Itu ada itu Pak Takmir. Ah. <laughs> ah. <laughs> Ya, kitab cuma satu dua, tidak apa-apa. <laughs> Yang penting faidah. Malah tuh rebutan. <laughs> Rebutan adalah gelem nyekel. <laughs> Iya. Kajian kita pakai kitab jadi urut. Ya. Ini tidak apa-apa untuk mengikuti semampunya. Yang bisa megang pegang. Walaupun megang tok. Kalau bisa mengikuti, alhamdulillah, nikmat. Itu akan lebih bagus mengikuti urut pembahasannya. Hah? Ketemu belum Pak Wajirin? Urung. <laughs> Ekat kacamata. Babnya muraqabah. Hmm. Babnya rokobah pada bab poin kedua, sholat. Hmm. Tadi sudah jelas makna solat dikatakan silah. Maka kalau hati kita kadang seperti itu lale, bodoh, tidak mengerti apa yang kita baca, yang kita dengar dari imam, yang kita mendengarnya, fal wajib alaina, maka Syekh menasehati. Kewajiban kita ialah nas'alullah yu'inana. Yang pertama kewajiban kita mohon agar Allah membantu kita. Menolong kita antakuna kulubana hadiratun fi halis sholat. Kita mohon agar Allah menolong kita. Agar hati kita itu hadir. Di saat kondisi sholat. Nah, menghadirkan hati ketika apa? Sholat. Makanya sesuatu yang membuat hati itu kacau segera diselesaikan. Misalnya kebelat ke belakang, selesaikan dulu. Ganggu nanti. Ya enggak? Makanya Nabi melarang. Jangan menahan. Atau mungkin yang mengganggu lagi apa? Hah? Ngantuk. Makan, lapar. Kalau sudah dihidangkan, tidak di depan mata, sudah dihidangkan di depan meja, tinggal makan. Kan dulu. Nah, itu mengganggu. Atau sholat di hadapan makanan. Di depan kita mau sholat, kalau ada makanan, singkirkan. Dilarang oleh beliau. Karena kalau antum sholat, lihat depan ada pecel. Gangguan tuh. Singkirkan, Pak. Atau gambar. Gambar. Nabi ketika ada orang sholat pakai baju yang bergambar. Fa'innaha al-hadni. Itu gambar ganggu saya. Itu Nabi. Sallallahu alaihi makanya kalau sholat pakai baju yang yang polos yang mungkin tidak bergambar. Kadang ada gambar manuk kayak gini pak. Hmm. Batik, batik tapi gambar burung kayak gini di belakang. ah kayak gini. Nah lihat, gitu Allah Akbar. Oh gambar manuk tarung ini. Pakai yang polos, yang polos. Itu jangan mengganggu orang lain. Nah biasanya terganggu apalagi kita. <laughs> Termasuk hal yang lain yang mungkin mengganggu. Nah, HP. Tumbah HP. Nah, mau sholat diaktifkan dulu. Dah. Urusan bisnis matikan dulu. Sentrasi. Nah, urusan pesan pesenan biar masuk HP dulu saya mau konsentrasi singkirkan dulu nah di samping kita minta kepada Allah agar hati itu datang juga melakukan sebab yang telah ditunjukkan oleh beliau dalam beberapa riwayat <coughs> sehingga tabarro azimatana, sehingga terbebaslah tanggung jawab kita karena kita sudah berdoa, berusaha. Wahata nantafi'a biha. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dengan sholat. Lianna al-fawaidal murattabah ala sholat inna hatakun ala sholatin kamilatin. Karena faidah yang diperoleh dengan sholat itu tidak lain sholat yang sempurna. Sholat yang sempurna. Sholat yang sempurna, sholatnya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang paling baik sholatnya. Sholat yang sempurna. Kita berusaha semaksimal mungkin. Pakai baju yang paling uh, sempurna. Nah, sholat cukup pakai kaos promosi. Nah, bagian ganggu. Apalagi promosi partai lagi. Nauzubillah. Jangan. Jual beli di masjid tidak boleh. Lantu mempromosikan partai di masjid memperpromosikan dagangan di masjid, maka harus hati-hati. Kita ya. pakai baju yang rapi lah, sempurna, zina, pakai perhiasan, berpakaian berhias. Karena ini nanti hasilnya baik, punya pengaruh faidah. Walihada kulluna kro Di antara faidah yang antum sudah sering baca dalam surat Al-Ankabut 45. Di antara faidah solat yang sering kita baca dalam surat Al-Ankabut 45. Allah berfirman, Aqimis solah inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar. Tegakkanlah solat. Kenapa suruh menegakkan solat? Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan yang fahsya keji wal mungkar dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, itu faidah besar dari sholat, mencegah berbuat keji. Nah segala bentuk kekejian-kekejian yang muncul akan tercegah dengan sebab sholat. Perbuatan yang mungkar akan tercegah dengan sebab menegakkan sholat. Maka kalau orang sudah sholat, dia sadar akan berbuat keji. Ingat ketika Allah Akbar, Allah yang paling besar. Ketika mau mencuri, Allah melihat sayang maha besar. Tercegah. Diurungkan. Nah, itu ya. Karena kadang orang ke masjid pakai kaidah. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. <laughs> Bawa sendal jelek pulang bawa sendal baik. Ini sholatnya kemana? Sholat mencegah hal yang mungkar. Perbuatan mungkar banyak lah ya. Kejian. Perbuatan yang keji. Nah. Wa ma'adhalik. Walaupun demikian ya'til insan wa yusalli falayajid fi qalbi ingkaran dimungkarin. Namun kadang kita dapatkan kata Syekh seorang mendatangi sholat namun tidak dia dapatkan di hatinya. Dia tidak bisa mendapatkan di hatinya pengingkaran terhadap suatu kemungkaran. Tidak mampu mengingkari apa? Kemungkaran. Padahal sholat dia. Au arfan lima'rufin zaidan amad dakhala fi sholat atau dia tidak bisa mengerti kebenaran yaitu tambahan bagi dia kebaikan setelah dia selesai sholat. Ya, orang banyak sholatnya akan semakin muncul khusyuknya. Yani la yataharra qalbu wa la li anna sholata naqisah hatinya tidak tergerak mengingkari kemungkaran, mengerti yang ma'ruf karena hak solatnya kurang, ada sisi kekurangan. Hati solat a'dham. Yang kedua, itu solat dikatakan solat karena itu silah hubungan seorang hamba dengan Robnya. Dan hubungan yang terdekat saat kita sholat, saat sujud aqrab ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb ialah hamba tak kala dia sujud. Naam. Wa amma fi sujud falyataharrau. Bersungguh-sungguh. Ya. Dalam berdoa. Yang kedua, sholat. poin yang kedua, sholat arkanul Islam ba'da syahadatain. Sholat merupakan rukun rukun Islam setelah syahadat. Dua syahadat. Nah, ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi karena Rukun yang kedua setelah syahadat. Nah. Yang ketiga, kedudukan salat. Waqad Allahu azza wa jalla ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi biduni wasithah minallah ila rasulillah. Yang ketiga, salat Allah fardukan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Tanpa perantara maksudnya dari Allah langsung memanggil siapa? E, menyampaikan ke Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengisrokan. Apa mengisrokan? Memperjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan mengmi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Allah pun menyampaikan kepadanya kewajiban sholat lima waktu yang nilainya sama seperti lima puluh kali sholatnya kaumnya Nabi Musa. Hmm. Nabi Musa sehari semalam berapa? 50. Kita lima kali tapi nilainya sama dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa. Sedikit tapi pahalanya banyak. Kita ini. Masya Allah. Untuk bisa bayangkan sehari 50 kayak apa Pak? Hah? Kuat apa anda kira-kira? Allah maha ngerti keadaan kita. Lima kali sehari semalam. Barakallah. Tapi pahalanya dilipatkan seperti sholatnya Nabi Musa dan kaumnya. Sepuluh kali lipat. Satu sholat. Lalu eh, yang berikutnya wa faradahallahu fi a'la makanin basar Lalu difardukan oleh Allah sholat ini di tempat tertinggi yang dijangkau manusia. Namanya Sidratul Muntaha. Kata Ibnu Abbas, Sidratul Muntaha tempat yang paling tinggi yang dijangkau oleh makhluk, manusia, malaikat. Sana. Nah, dimi'rajkan dalam satu malam. Kalau syariat yang hmm. lain tuh cukup disampaikan melalui siapa? Malaikat Jibril, kewajiban pakai hijab, kewajiban apa macam-macam syariat yang lain. Tapi kalau sholat Allah mi'rajkan, isra'kan ke Sidratul Muntaha. Menunjukkan kewajiban yang besar dan mulia. Lalu kata si wa wa asrafu lailah dan faradhahallah Allah Allah fardukan salat fi asrafi lailah di malam yang sangat mulia kanat li rasul bagi rasul sallallahu alaihi wasallam wa lailatu al mi'raj faradhaha alaihi khamsi shalah fil yawm wa lailah yang waktu itu difardukan eh, 50 tapi diberi keringanan menjadi 5 barakallah nah sehingga kata Syekh di sini ada empat perkara yang menunjukkan kelebihan dan keutamaan apa? Salat dibandingkan yang lain. Kata Syekh. Yang pertama, sisi yang pertama, lam yakun farduha kafardi siyamul hajj. Sisi yang pertama, sholat tidak seperti yang Allah fardukan. Seperti fardunya puasa dan haji. Dari sisi uh, fardunya itu tidak seperti yang Allah fardukan Sholat itu tidak seperti yang Allah fardukan seperti fardunya puasa dan haji. Kalau ayat puasa turun ayat, ya yuhaladina amanu kutiba alaikumusiyam. Jelas puasa. Kalau sholat tidak diangkat. Beliau langsung mubasyarah ila Rasul alaihi salatu wassalam. Sisi yang pertama. Yang kedua, minahiyatil makan. Dari sisi tempat tempat fi afdali makan. Dari sisi tempat, tempat difardukannya sholat di tempat yang paling mulia. Wasola ilaihil basharu yang telah sampai ke sana manusia. Itulah sidrotul muntaha. Kalau jihad, eh, haji, puasa itu fardunya turunnya di mana ini? Di bumi, Pak. Kalau sholat, sana. Tempat kewajibannya, turunnya. Lalu yang ketiga, minahiyati zaman. Dari sisi waktu. Fi asrafi laylah, di malam yang sangat mulia, li rasul, kanat li rasul, yang ada bagi rasul, SAW wahia Lailatul Mi'raj. Namanya Lailatul Mi'raj. Tapi eh, tidak ada kewajiban bagi kita memuliakan apalagi mengagung-agungkan malam yang beliau muliakan. Eh? Sehingga cukup bagi kita barakallahu fiik mengetahui dengan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Maha suci Allah zat yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya dari Masjidil Haram ke Sidratul ke Masjidil Aqsa untuk Allah tampakkan ayat-ayat. Ini <clears throat> eh, tempat, eh, waktu di malam yang mulia. Yang keempat, min rob, robi'an min fil kamiyah. Dari sisi jumlah. Alati lam tafrod solatan wahidah bal khamsina solatan mimma yadulu ala mahabbatillah. Dari sisi jumlah. Allah fardukan pertama kali solat itu 50 kali. Ini menunjukkan kata Syekh kecintaannya Allah dengan sholat. Ya? Pertama kali diperintahkan oleh Allah berapa kali? 50 kali. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai yang namanya sholat. Wa innahu yuhibbu min abdi ayakuna daiman mashhulan biha tidak lain yang diinginkan oleh Allah Ta'ala manusia disibukkan dengan sholat. Coba kalau antum sholat 50 kali sehari. saya dibayangkan Pak ya? Eh? Sholat terus. Itu yang diinginkan, dicintai oleh Allah. Tapi Allah Maha tahu. Kita umat yang akhir diberi oleh Allah enam amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Angger wong kon milih Pak ya sing akeh jumlah eh, pahalanya sama apa semending tapi nilainya banyak. <laughs> Tentunya nek kon ya, sing semending tapi oleh akeh. <laughs> kan gitu ya. Kalau bisa, kepengen sing praktis. Wong zaman sekarang apa-apa kepengennya serba apa ya? Praktis. Ngaji sehari langsung jadi orang yang alim, ya ndak bisa. Kalau kepengen ngaji Quran ya belajar dari A, I, U dulu. Mungkin butuh waktu panjang. Sabar. Ya, Intinya Allah mencintai sholat sehingga pertama kali difardukan 50 kali. Namun Allah berikan keringanan menjadi 5. Tapi pahalanya sama dengan 50. Lakin naja Allah likuli syai'in sababa. Namun Allah jadikan segala sesuatu itu ada sebab Nazalali rasul yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam musliman diambillahi qani'an bi bi faridatillah wa marrobi Musa. Namun sebagai kisah bahwa ketika Nabi diperintahkan 50 kali beliau tunduk. Nah, menerima qani' dengan kewajiban 50 kali. Namun dalam kisah marrobi Musa, Allah pertemukan beliau dengan Nabi Musa. Wasa'ala Musa dan Nabi Musa menanyakan, Mada faradallah, apa difardukan oleh Allah ala ummatik? Kala khamsina solatan. Salat puluh kali. Fil wal, fil walailah. Sehari semalam. Kala Musa mengatakan dalam riwayat, Inna ummataka la tutiq. Umatmu tidak akan mampu. Hmm? Innani jarob tunas, kata Musa. Saya sudah mencoba manusia koblak sebelum umatmu. Wa'alajtu. dan aku terus berusaha mengobati Bani Israel. Terus berusaha mengajak mereka. Asadil mu'alajah. Tak obati. Supaya semangat terus. Dengan sungguh-sungguh. Idhab ila robbi, Kamu minta pergi. Minta kepada Robmu. Was'al. Minta ayu khafif an umatik Agar oh Allah memberi keringanan kepada umatmu. Fadahaba ilallah wa ja'ala yataraddad. Dia kembali kepada Allah minta keringanan. Mundar mandir, mundar mandir. Baina Allah hatta ja'ala Allah khamsa. Sehingga Allah jadikan cuma lima. Lakin Allah bimanihi wa karamih. Tapi Allah yang maha pemberi dan mulia. Walillahil hamdu wal fadl. Qala hiya khamsu bil fi'li khamsun fil mizan. Salat itu lima, Perbuatannya lima kali, tapi lima puluh ditimbangan. Walisahada min qabilil hasanah. Bukan dari sisi kebaikan di asli amsaliha. Bal min qabilil fi'lil wahid. Bahkan amalan yang satu kali sebanding yudzi' an khamsina fi'la. Dari lima puluh kali. Itulah Barakallahu fiikum. Uh, eh, Salat yang Allah wajibkan kepada kita Naam Semoga Allah Ta'ala pahamkan kepada kita eh, Dari penjelasan yang kita baca Dan kita lanjutkan lain waktu insya Allah Masih membahas terkait dengan Bab muraqabah pada rukun Islam Yaitu as-salat Wassalallahu ala nabi Muhammad Wa akhiru da'wana Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha illa Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.